Kami mau lihat. Kalau engkau benar-benar Rasul, turunkan kitab. Allah beri tasliyah. Bahwa maklumi aja. Mereka memang orang-orang jelek dari dulu. Mereka menuntut nabi-nabi bahkan sampai membunuh nabi-nabi. Itu karena tuntutan-tuntutan mereka padahal kepada nabi yang mereka imani. Apalagi kepada kamu. Nabi mendapatkan dari Allah taala pembelaan dan tesliyah Kemudian juga dikhabarkan kepada nabinya dan menjawab mereka bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu bukan sesuatu yang baru. Pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Disebut oleh Allah nabi-nabi yang istimewa yang mereka kenal. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Yakub, Asbat Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Kemudian yang ketiga Allah berikan tasliyah berikutnya tetapi Allah mempersaksikan engkau. Ini jangan khawatir. Allah menjadi saksi atas apa yang diturunkan kepadamu. Wa kafa syahida. Dan cukup Allah sebagai syahid, sebagai saksi. Anzalahu bi'ilmih. Allah turunkan dengan ilmu. yakni Allah turunkan apa-apa yang mengandung ilmu wal malaikatu yashhadun demikian pula para malaikat-malaikat juga mempersaksikan biarkan mereka-mereka yang tidak percaya kepada kamu mereka-mereka yang menuntut kamu mereka-mereka yang enggan percaya kepada kamu biarkan mereka Allah menjadi saksi atasmu dan malaikat-malaikat juga mempersaksikan atasmu Wa kafa billahi syahida dan cukup Allah sebagai saksi. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, "Lamma dzakara أن الله أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين أخبر هنا بشهادته تعالى على wa ma jaa Setelah menyebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada rasulnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana Allah wahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada ras para rasul sebelumnya, maka Allah khabarkan pula di sini bahwa Allah mempersaksikan atas risalah kenabian beliau. Atas sehat maja abihi atas kebenaran apa yang dibawanya. Anzalahu bi'ilmi diturunkan dengan ilmu. Ini mengandung ihtimal beberapa kemungkinan. Di antaranya kata Syekh Sa'di yahtamil an yakuna al-murad anzalahu mustamilan ala ilmihi Diturunkan dengan ilmu yang diturunkan membawa ilmu. Diturunkan dengan ilmu yang ada padanya. al murad bahwa mungkin saja yang dimaukan adalah anzalahu mustamilan ala ilmi diturunkan wahyu yang mencakup ilmu. Ay fihi minal ulumil ilahiyah yakni di dalamnya di dalam wahyu yang Allah turunkan mengandung ulumul ilahiyah, ilmu-ilmu ketuhanan tentang Allah, keesaannya, tauhidnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Itu ulum al-ilahiyah. Dan mengandung pula ilmu-ilmu yang merupakan ilmu syariah. Al-ahkam syariah, Yang ini halal, yang ini haram. Yang ini wajib, yang ini sunnah, anjuran. Yang ini diperintahkan, yang ini tidak diperintahkan. Ahkam syariah. Wakadhalik yashmul al-akhbar al-ghaibiyah dan juga berita-berita gaib yang tidak mungkin kita ketahui dengan panca indera kita. Mata kita nggak mungkin melihat, telinga kita nggak mungkin mendengar, pikiran kita nggak mungkin akan sampai ke sana. Tangan kita nggak bisa meraba, lidah kita nggak bisa menjilat seperti apa rasanya. Itu perkara waib yang tidak bisa diraba dengan seluruh panca indera kita maka jalan satu-satunya hanya khabar ilahiyah hanya berita dari Allah Subhanahu wa taala faman amana bihi fahuwa mu'min wa man kafara bihi fahuwa kafir yang percaya maka dia mukmin kalau nggak percaya berarti kafir beritanya hanya dari Quran sehingga ciri-ciri al-muttaqin ciri-ciri muttaqin yang Allah katakan hudan lil muttaqin manhum alladzina yu'minuna bil ghaibi yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib yang Allah kabarkan Ikhwan ibn a'azakumullah kalau mereka yang bukan mukminin setiap dikasih berita-berita gaib minta bukti yang bisa mereka lihat. Mana buktinya? Saya pengen lihat. Oh nggak bisa dilihat. Saya, saya pengen dengar suaranya. Oh nggak bisa didengar suaranya. Kalau gitu saya ingin meraba dengan tangan saya. Nggak bisa. Ya kalau gitu nggak percaya. Padahal otak yang ada di kepalanya nggak bisa dilihat. Berarti kamu nggak punya otak. lu saya punya. Apa kamu lihat? Ya enggak sih. Kamu dengar? Enggak sih. Kamu bisa rapat di tangan tanganmu? Enggak bisa. Ya berarti nggak punya otak. Nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Kalau mereka bilang, tapi kan ada bukti-buktinya. Saya bisa berhitung satu tambah satu sama dengan dua, berarti ada otak bukti-buktinya. Maka keberadaan Allah juga bukti-buktinya banyak. Lebih banyak lagi dari apa yang kamu katakan tentang otakmu. Kenapa nggak percaya? Dengan alasan kami nggak lihat. Arina Allah jahratan. Perlihatkan pada kami Allah secara terang-terangan jelas dengan mata kepala kami. Astagfirullah. Tunggu dia. Dia tidak tahu bahwa dirinya lemah. Melihat cahaya yang terlalu silau saja dia nggak bisa mampu melihatnya, apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Rabbnya, meminta, aku ingin melihat engkau ya Allah. Maka Allah jawab, lantarani engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia. Walakin undur ilal jabali, tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap kokoh, engkau bisa melihat aku. Tapi kalau gunung itu hancur luluh, berarti engkau tidak makan mampu melihat aku. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakkah. Ketika Allah perlihatkan dirinya kepada gunung, gunung itu runtuh. Wahar Musa sa'iqa. Dan Musa tersungkur tidak sadarkan diri. Melihat kehancuran gunung seperti itu. Kemudian bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampun atas permintaannya. Sedangkan Yahudi dan orang-orang kafir sejenisnya tidak mau percaya kecuali kalau melihat sendiri. Gak akan percaya kalau tidak mendengar sendiri dengan telinganya suara Allah kayak apa dan seterusnya dan seterusnya. Fahaulai dhullal. Idan manhumul mu'minun? Kalau begitu siapa kaum mu'minin? Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal ghaib. Maka sumber berita tentang hal-hal yang waib adalah Al-Quran. Dan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam as-sadiqul masduq yang jujur terpercaya yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lain tidak, hanya dua sumber ini saja. Baik, apa isi Quran? Allah wahyukan kepada nabinya wahyunya yang biilmin, mengandung ilmu, ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, ilmu tentang hukum syariat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diwajibkan, mana yang dilarang dan seterusnya. Dan ulum al-ghaibiyah dan akhbar al-ghaibiyah, berita-berita gaib seperti tentang surga, tentang neraka, tentang mahsyar, tentang timbangan yaumul qiyamah, tentang perhitungan amal, tentang sekian perkara yang akan terjadi nanti setelah kebangkitan dan ketika di alam kubur. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu mana anzalahu bi'ilmin. Allah turunkan dengan ilmu di dalamnya. Allah turunkan dengan wahyu-wahyu yang syarat ilmu di dalamnya fa innal umurul azimah fa innal al azimah la yastashhid 'alaiha illa al khawas karena perkara-perkara besar tidak akan bisa mempersaksikan atasnya kecuali al khawas orang-orang khusus Kama qala ta'ala fi syahadati 'ala tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang saksi-saksi yang mempersaksikan tentang tauhid la ilaha illallah. Siapa saja? Yang pertama zat yang maha kuasa, maha tinggi, maha mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya siapa? Malaikat-malaikatnya. Berikutnya siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah? Orang-orang istimewa. Siapa orang-orang istimewa? Ulama, ahlul ilm, rasikhuna fil ilmi. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. telah mempersaksikan tauhid la ilaha illallah Allah sendiri la ilaha illahu wal malaikah dan para malaikat-malaikat wa ulul ilm dan para ulama ahlul ilmi adapun juhala adapun ghawwa Adapun mereka-mereka yang dalam keadaan hanya di permukaan saja, tidak mengerti sama sekali dalamnya, maka mereka nggak akan bisa, nggak akan mau mempersaksikan yang mereka tidak tahu. Bagaimana mungkin orang tidak tahu akan mempersaksikan? Apa kaidahnya kemarin? Apa kaidahnya kemarin? Hah? Yang bahasa Arab dulu. Kalau bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang. Pasarannya, Bahasa Arabnya? Nah barakallahu fiikum. Man jahila syai'an adahu. Siapa yang tidak tahu akan memusuhi. Ah, masa iya? Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Masa bisa seperti itu? Menentang. Karena tidak tahu. Setelah tahu, oh. Setelah tahu, oh. Apa maknanya? Oh ya ternyata benar ya. Gitu. Setelah tahu. Maka barakallahu fiikum. Ahlul kitab nanti ketika matinya, ketika dicabut nyawanya, mereka akan berkata, "Oh, ternyata benar apa yang dikatakan oleh muslimin." Ternyata benar tentang Nabi Muhammad SAW. Ya terlambat. Terlambat. Tidak akan dimaafkan kekafirannya akan dicampakkan dalam neraka khalidina fiha abada. Demikian pula dengan makna kedua ahlul kitab di akhir zaman ternyata turun Isa dengan ciri-ciri yang mereka kenal, dengan ciri-ciri yang kita kenal, yang dikhabarkan wajahnya oleh Nabi SAW dan dikhabarkan pula oleh mereka-mereka. Benar-benar Isa alaihissalam. Oh, ternyata iya. Nabi Isa belum mati. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin syubbiha lahu. Oh, bal rafa'ahu Allah ilaih. Ternyata benar Allah angkat Isa ke langit dalam keadaan hidup dan akan turun di akhir zaman. Alhamdulillah, kalau makna kedua mereka masih sempat beriman. Menerima Islam dengan saksi dari nabi mereka sendiri Nabi Isa alaihi salam. berarti siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah Allah, malaikatnya dan para ulama. Orang-orang bodoh, orang-orang dungu, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, jangan diharap mereka bisa mempersaksikan. Karena mereka sama sekali tidak paham, sama sekali tidak mengerti. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط La ilaha illa huwal azizul hakim. Kalau Allah sudah mempersaksikan, cukup. Butuh persaksian dari mana lagi? Ini tasriyah dari Allah Taala. Wahai Rasul, Ngapain minta pengakuan mereka? Allah sudah mempersaksikan kamu. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmin. Tadi disebutkan ihtimal, kemungkinan. Maknanya adalah turun dengan ilmu. Artinya di dalam apa yang diturunkan ada ilmu. Kalau ihtimal berarti ada ihtimal lain kan? Nah mungkin beliau menganggapnya marjuh maka beliau tidak bawakan. Enam. Iya, berarti kemungkinan kedua. Wayah tamil. Maka saya katakan bahwa namanya ihtimal biasanya ada ihtimal yang lain. Wayah tamil. An yakuna al-murad anzalahu sadirun an ilmihi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ihtimal imma kada wa imma kada. Ihtimalul awal nazzalahu bi'ilmin yakni syarat ilmu di dalamnya turun dengan ilmu di dalamnya. Turun dengan ilmu tentang Allah, tentang hukum-hukum syariat, tentang nah yahtamil kemungkinan kedua an yakuna al murad anzalahu bi Allah turun dengan ilmu Allah dan itu sesuai dengan saksi. syahid Allah. walakin tetapi lakinillahu yashhadu dan Allah mempersaksikan. Berarti Allah menurunkannya ala ilmin. Allah tahu yang Allah turunkan, Allah lihat, Allah tahu ala ilmihi wa yakunu fi dhalik isyarah wa tanbih ala wajhi syahadatihi maka ihtimal yang kedua ini berkait dengan persaksiannya bahwa turun dengan ilmu Allah Allah tahu Allah saksinya Allah melihat ala ilmin yang di atas ilmu Allah Allah mengetahuinya Allah melihatnya berarti berkait dengan apa bisyahadatihi dengan persaksiannya wa annal ma'na dan bahwasanya makna Idza kana ta'ala anzala hadzal Qur'an al-mustamil 'ala al-awamir wan nawahi wa huwa ya'lamu dzalika wa ya'lamu halatal ladzi anzalahu 'alaihi Jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan dan dia dalam keadaan tahu mengetahui keadaannya diturunkan kepada siapa Allah pilih bukan kebetulan Rasulullah SAW dijuluki Al-Mustafa orang pilihan alladzina astafaina min ibadina orang-orang yang kami pilih kata Allah dan tidak salah jangan seperti mereka-mereka Yahudi dan jangan seperti mereka-mereka Syiah Rafidah ada kesamaan dalam hal ini antara Yahudi dengan Syiah. Apa itu kesamaan Yahudi dengan Syiah? Sama-sama menganggap wahyu diturunkan pada orang yang salah. Harusnya bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, harusnya kepada kami orang-orang Yahudi. Kata Yahudi. Syiah mengatakan harusnya ke, bukan kepada dia, tapi kepada Ali. Kemudian yang dituduh berkhianat Jibril. Yahudi juga sama memusuhi Jibril. Astagfirullah. Bisa begitu miripnya antara Yahudi dengan Syiah Rafiullah. Sehingga salatnya Syiah menyatakan khonal amin, khonal amin, khonal amin. Di akhir salatnya. Yang maknanya telah berkhianat Jibril al-Amin, telah berkhianat Jibril al-Amin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ala ilmin dengan ilmu Allah yang maha mengetahui siapa yang pantas diberi wahyu. Allah yang maha tahu siapa yang pantas diberi wahyu dan diangkat sebagai utusannya, sebagai rasulnya. Wa ya'lam halatalladhi anzalah dan tahu pula bagaimana penurunannya, keadaan bagaimana diturunkannya juga Allah tahu. Wa annahu da'an nas ilaihi dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya beliau mengajak manusia kepadanya faman ajabahu wa saddaqahu kana waliyyu maka siapa yang menyambut ajakannya dan membenarkannya maka merekalah wali-wali Allah Wa man kadzabahu dan siapa yang mendustakannya wa adahu dan memusuhinya kana aduwwuh maka dia jadi musuhnya wastabaha malahu wa damahu yang kemudian dihalalkan darahnya dan hartanya wallahu taala yumkinuhu wa yumakkinuhu wa yuwali nasrahu wa yujibu da'watihi Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan beliau alaihi salatu wassalam dan Allah pula yang membelanya Allah pula yang memenangkannya Allah pula yang mengabulkan doanya dan sebaliknya, Allah biarkan musuh-musuhnya yukhladdil a'da'ahu, membiarkan tidak menolong. Khadala maknanya membiarkan tidak menolong musuh-musuhnya. Wa yansur awliya'ahu, justru Allah menolong wali-walinya. Idan barakallahu ihtimal al-awwal wa ihtimal al-thani tidak tanakut tidak bertentangan. Allah memang mengetahui yang diturunkan dan Allah memang menurunkan ilmu di dalamnya. Idan al-ihtimal lain dua ihtimal tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan maka terima dua-duanya. kan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengetahui diturunkannya wahyu kepada siapa bagaimana dan seterusnya dan juga Allah menurunkan padanya wahyu berisi ilmu. Qala Syekh Sa'd selanjutnya rahimahullahu taala. Fahal tujad shahadatun a'zam min hadhihi syahada wa akbar? Apakah ada persaksian yang lebih besar yang lebih agung daripada persaksian Allah sendiri. Wala yumkinul qadah fi hadhihi syahadah. Tidak mungkin bisa dicacati, tidak bisa digugurkan, nggak bisa dikalahkan persaksian ini. Illa ba'dal qadah bi ilmillah. Kecuali kalau dia menganggap cacat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Persaksian Allah ini tidak bisa digugurkan, tidak bisa dibatalkan. Dan gak bisa dicerca, gak bisa disalahkan. Mengapa? Kalau engkau mau menyalahkan berarti engkau menyalahkan ilmu Allah. Menyalahkan pengetahuan sifat keilmuan Allah. A'udzubillahiminal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Ikhwan ibn azallakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada lagi persaksian yang lebih besar daripada persaksian Allah Subhanahu wa taala karena didasari ilmu Allah. Didasari kekuasaan Allah, didasari hikmah Allah, didasari khabar ya khabar yang Allah ketahui. Kalau tidak terima persaksian ini berarti menuduh ilmu Allah, kudratullah, hikmatullah dan khabar dari Allah. Dan juga Allah memberitakan persaksian berikutnya dari para malaikat-malaikatnya. Alama anzala ala rasulih. Atas apa yang telah diturunkan kepada rasulnya. Malaikat juga bersaksi. Likamali imanihim karena sempurnanya iman para malaikat walijalalati hadzal masyhudi alaihi dan karena mulianya yang dipersaksikan tersebut yakni Rasulullah SAW. Karena mulianya, mulianya Nabi yang dipersaksikan tersebut. Fainal umurul azimah. Karena perkara yang besar tidak dipersaksikan kecuali oleh yang maha besar dan oleh makhluk-makhluk yang istimewa. Dipersaksikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, syahidallah annahu la ilaha illahu dan dipersaksikan oleh malaikatnya wal malaikatu dan juga oleh manusia-manusia yang istimewa yaitu al ulama wa ulul ilmi qaiman bil qist mereka menegakkan keadilan وكفى بالله شهيدا dan cukup Allah sebagai saksi.